Yang ketiga, maktu adalah khabar yang disandarkan kepada tabi'in dan orang sesudahnya. Misalnya adalah ucapan Ibnu Sirin ar-rahimahullah, "Inna hadal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Karena itu lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Atau ucapan Malik utruku min a'mali sirri ma la yahsunu bika an ta'malahu fil alaniyah tinggalkanlah amalan-amalan dosa yang tersembunyi yang tidak layak jika engkau kerjakan secara terang-terangan